Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Sekarang kita bahas tafsir dari surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Para ulama berselisih tentang surat Al-Qadar ini Apakah dia surat Makiyah ataukah surat Madaniyah? Jumhur ulama menyatakan bahwasanya surat Al-Qadar adalah surat Madaniyah. Kita sudah jelaskan berulang-ulang bahwasanya perbedaan antara surat Makiyah dengan surat Madaniyah bukanlah ditinjau dari tempat turunnya tetapi dari waktu. Surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah maka dinamakan dengan surat Makkiyah atau ayat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi berhijrah namanya ayat Makkiyah dan ayat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah namanya ayat Madaniyah. Nah surat Al-Qadar ini jumhur ulama mayoritas ulama menyatakan bahwasanya surat Al-Qadar adalah surat Madaniyah. Kenapa bisa demikian? Karena dalam surat Al-Qadar Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang malam yang termulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar berkaitan dengan siam Ramadan, berkaitan dengan puasa di bulan Ramadan. Dan puasa bulan Ramadan tidaklah disyariatkan kecuali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Dan puasa bulan Ramadan tidak disyariatkan kecuali setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya mayoritas ulama menyatakan bahwasanya surat Al-Qadar adalah surat Madaniyah dan bukan surat Makkiyah. Apa hubungan antara surat Al-Qadar dengan surat sebelumnya? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menjelaskan bahwasanya asalnya setiap surat punya hubungan dengan surat sebelumnya dan surat sesudahnya. Berdasarkan istiqra, maka kebanyakan surat akan ada hubungannya dengan surat sebelumnya. Terkadang diketahui hubungannya, terkadang kita tidak tahu. Namun pada dasarnya ada hubungan antara surat dengan surat sebelumnya. Di sini kita tahu yang sedang kita bahas adalah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian surat sebelumnya surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Hubungannya apa? Hubungannya sangat erat. Di surat Al-Alaq Allah menjelaskan tentang lima ayat pertama yang kali turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ayat-ayat tersebut turun tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Gua Hira. Surat Al-Qadar menjelaskan ayat-ayat tersebut turun kepada Nabi tatkala di malam Lailatul Qadar. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala di Gua Hira kemudian turun surat Al-Alaq lima ayat pertama dari surat Al-Alaq maka malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya seakan-akan Allah ingin menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an adalah sesuatu yang sangat mulia. Allah turunkan di tanah suci di kota Mekah. Wa hadzal baladil amin dan demi kota yang suci ini yang aman yaitu kota Mekah. Dan Allah turunkan awal surat dari Al-Qur'an Allah turunkan di malam termulia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga turunkan kepada nabi yang termulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menurunkan atau mengantarkan Al-Qur'an tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat yang termulia, malaikat Jibril. Bahkan nanti ayat terakhir dari Al-Qur'an dalam surat Al-Maidah, al Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Adina, diturunkan pada hari yang termulia, yaitu hari Arafah. Oleh karenanya Al-Qur'an semuanya mulia. Seakan-akan Allah ingin menjelaskan Surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq yang Allah turunkan lima ayat pertama diturunkan pada malam yang termulia yaitu malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar untuk mencoba menjelaskan penjelasan para ulama tentang tafsiran dari surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguhnya kami telah menurunkannya di malam Lailatul Qadar. Nya di sini sebelumnya tidak disebutkan nya ini apa? Domir ini kembali ke kemana? Tidak disebutkan. Namun demikian kata para ulama, bahwasanya setiap domir, hu, kalau disebutkan dalam Al-Quran, maka asalnya kembali kepada Al-Quran. Meskipun sebelumnya Al-Quran tidak disebutkan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwasanya hu tersebut kembali kepada yang lain. Jadi kalau tiba-tiba muncul domir hu, seperti ini, inna anzalnahu. Kami turunkan iya. Iya ini apa? Orang semua sudah tahu maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Fi lailatil Qadar. Kami turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Perhatikan di sini para hadirin. Allah menggunakan kalimat inna, kami. Allah tidak mengatakan aku. Allah mengatakan kami. Sebagian orang-orang Nasrani, mereka berdalil dengan ayat-ayat yang seperti ini. Mereka menyatakan Allah itu ganda. Allah itu majmu. Bukan satu. Buktinya Allah mengatakan inna, kami. Sama dengan keyakinan kami orang-orang Nasrani, bahwasanya Allah abad Trinitas. Satu dari yang tiga. Tiga sama dengan satu, satu sama dengan tiga. Allah sama dengan Isa, Ruhul Kudus sama dengan Isa, kata mereka ini tiga serangkai dan ini dikuatkan dalam Al-Quran karena Allah mengatakan inna anzalna. Kami turunkan. Dan ini adalah pendalilan yang konyol dari orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan ini salah satu uslub atau metode bahasa Arab untuk menunjukkan pengagungan. Bahkan dalam bahasa Indonesia pun demikian. Kalau kita ingin berbicara dengan orang-orang, kita mengatakan kamilah yang membangun rumah ini atau kamilah yang telah berjasa misalnya. Bukannya maksudnya kita saya, tetapi kita menggunakan kalimat apa? Kami. Dan ini uslub dalam bahasa Arab. Oleh karenanya, seandainya kalau kami itu menunjukkan jumlah yang banyak, maka Abu Jahal, Abu Lahab sudah akan protes kepada Nabi. Wahai Muhammad, kamu bilang Tuhanmu Maha Esa, kenapa di Al-Quran disebutkan inna? Karena mereka lebih paham bahasa Arab daripada orang-orang Nasrani. Seandainya inna di situ artinya kami berarti banyak, bukan satu, maka sudah di, akan diprotes oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lainnya. Akan tetapi mereka sama sekali tidak pernah protes menunjukkan mereka paham. Ini salah satu uslub dari metode bahasa Arab untuk menunjukkan pengagungan kami. Ini salah satu jawaban. Jawaban kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna anzalnahu inna artinya kami artinya malaikat yang menurunkan. Malaikat yang menurunkan karena yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah siapa? Malaikat Jibril. Oleh karenanya dalam Al-Qur'an dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Muhammad, idza qara'nahu kalau kami bacakan, fattabi' Qur'ana." Ikutilah bacaanmu. Kata Allah, kalau kami bacakan, padahal yang bacakan siapa? Jibril alaihissalam. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Yang mendiktekan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah malaikat Jibril. Dan kita tahu bahwasanya Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Bahwasanya malaikat adalah tentara-tentara Allah Subhanahu wa taala dan Allah bisa mengatakan atas nama tentaranya dengan kami seperti seorang amir, seorang gubernur atau seorang raja yang dia memerintahkan anak buahnya untuk membangun istana. Tatkala ditanya siapa yang bangun istana itu, raja tersebut mengatakan kami yang membangunnya. Maksudnya anak buahnya yang bangun atas perintah sang raja. Ini jawaban yang kedua. Intinya Perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar tidak melazimkan bahwasanya Allah ganda atau tiga atau empat sebagaimana dipersangkakan oleh sebagian orang-orang Nasrani yang tidak mengerti tentang bahasa Arab. Sementara orang-orang Arab tidak ada yang protes. Hanya mereka saja yang mencoba mencari-cari kesalahan dari Al-Quran dan mereka tidak bakalan mendapatkannya. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.